السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Semoga kepulangan kita nanti benar-benar mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. <clears throat> Man kharaja min baitihi ila masjidin liyu'allima aw yata'allama kana lahu minal ajri ka ajri hajin tamin siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk mengajar atau belajar maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dengan haji yang mabrur nah, semoga kita semua termasuk yang semacam itu hanya satu jam kita berada di masjid menghadiri majlis taklim tapi kemudian kita pulang dan keadaan dapat eh, pahalanya haji yang mabrur insyaallah apalagi pada hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat mulia. Dari saking mulianya malam-malam ini sehingga Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran bahkan bersumpah dengan malam-malam awal dari bulan Dhul Hijjah ini. Yaitu disebutkan dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashar. Jadi walayalin ashar yang dimaksudkan oleh eh, kata ulama tafsir adalah dari satu malam satu Zulhijjah sampai malam sepuluh Zulhijjah. Sedangkan hadis yang sahih yang berkaitan dengan sepuluh Zulhijjah dan keutamaannya ini adalah ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana kalau kita melaksanakan amal kebaikan lebih disenangi, lebih dicintai oleh Allah Taala melebihi daripada hari-hari ini. Sehingga para sahabat Nabi bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan tidak melebihi daripada jihad fi sabilillah wahai Rasul, maka jawaban Nabi, "Gal walal jihad fi sabilillah." Bahkan lebih baik amal kebaikan yang kita laksanakan pada hari-hari ini apapun bentuknya hadir majelis taklim baca Quran salawatan kepada Nabi SAW birrul walidain taubat menghormati guru dan sebagainya semua yang kita lakukan pada hari-hari ini adalah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah SWT melebihi cintanya Allah kepada orang yang berjihad fisabilillah kecuali kata Nabi Muhammad illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi Kecuali ada yang lebih baik daripada orang yang beramal dengan amalan kebaikan pada hari-hari ini yaitu orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mengorbankan jiwanya dan hartanya kemudian dia kembali ke rumahnya tanpa membawa satu pun daripada keduanya. Artinya dia berkorban berjihad sabilillah dengan jiwanya dan hartanya kemudian dia gugur dan dia tidak kembali lagi hartanya. Kecuali itu aja yang lebih disenangi oleh Allah taala daripada amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sekarang tanpa dirasa sudah masuk 4 Zulhijjah, jadi tinggal 6 hari lagi. Nah, oleh karena itu maka kesempatan bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal kebaikan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ini adalah termasuk hari-hari nafahat. Malam-malam nafahat. Di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Ala fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah bahwasanya di antara hari-hari kalian, malam-malam kalian, saat-saat kalian ada hari-hari tertentu, saat-saat tertentu di mana Allah Ta'ala lebih mencurahkan lagi pemberiannya, rahmatnya, nafahatnya dan semuanya. Ala fata'arradulah maka hendaknya sodorkan diri kalian untuk mendapatkannya. Akan tapi kata para ulama, Arti maksud daripada Nabi SAW mensodorkan diri kita pada saat-saat tersebut itu adalah dengan menghilangkan, menafikan, meniadakan segala macam sifat-sifat yang ada pada diri kita yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Oleh karenanya kata Imam Ghazali ada lima golongan ini. Walaupun dia itu berada di dalam Ka'bah, meninggal dalam Ka'bah, walaupun dia itu keluar masuk seribu kali bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya berarti orang itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Taala bahkan kata Imam Ghazali masuk seribu kali Ramadan keluar lagi seribu kali Ramadan tapi kalau dia itu termasuk golongan lima dia nggak dapat apa-apa termasuk hari-hari ini hari-hari yang mulia ini yang belum tentu kita tahun depan kita mendapatkannya lagi kalau kita termasuk golongan yang lima, kita tidak akan mendapatkan apapun juga daripada pemberian Allah. Siapa lima golongan itu, hendaknya kita hindarkan dari kita semuanya. Dan semoga kita kaum muslimin, terutama di kota Bangil ini, terhindarkan dari lima sifat ini. Yang pertama, mereka durhaka pada orang tuanya. Apapun dilakukannya tidak akan membawa rahmat dan barokah dari Allah SWT. Yang kedua adalah istri yang durhaka pada suaminya apapun yang dilakukan oleh perempuan itu sama sekali tidak akan terangkat amalnya kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apapun yang dilakukannya tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Yang keempat adalah dua orang yang tidak saling tegur sapa. Antara dua orang tidak saling tegur sapa. Lebih daripada tiga hari tiga malam itu juga tidak akan dilihat kebaikannya oleh Allah SWT sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW la yahjurul muslim akahu فوق talatin fa in fa'alahu مات mata mata wa dakhalan nar yang artinya tidak aku perbolehkan seorang muslim tidak sam sampai tidak menyapa muslim yang lainnya lebih dari tiga hari kalau dia melakukan hal itu lalu dia meninggal dunia maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan masuk neraka oleh Allah oleh karenanya kecuali kalau sumama sebabnya adalah sebab-sebab agama. Dia suka maksiat, kita sengaja tidak tegur sapa dengan dia, beda akidahnya, sengaja kita tidak tegur sapa dengan dia dengan alasan semoga dia itu dengan hal itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu tidak apa-apa. Walaupun sampai seumur hidup nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama alasannya alasan duniawi kan banyak sekarang antar tetangga urusan dunia urusan tanah bahkan urusan partai sampai nggak tegur sapa banyak sekarang ini nah, ini yang semacam itu naudzubillah kalau dia kapan dia meninggal langsung masuk neraka tanpa hisab naudzubillah jangan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba baik itu narkoba jenis narkoba maupun minuman minuman, minuman keras maka siapapun yang mengkonsumsinya sebelum dia bertobat walaupun dia melewati hari-hari ini dia tidak akan mendapatkan apapun juga Semoga kita semua diselamatkan daripada segala sifat yang lima. Kalau ada di antara kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin terutama yang ada di kota Bangil, semoga mereka diberikan maaf oleh Allah Taala, diberikan taubat dan nasuhan oleh Allah Taala, karena segala sesuatunya itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan kita. Oleh karenanya kan saya selalu katakan, kalau musibah itu berkaitan dengan dunia masih ringan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akhirat, dengan agama kita itu yang berat. Kadang-kadang kita merasa aneh, merasa heran, kok bisa orang alim itu akidahnya rusak? Kok bisa Habib itu akidahnya rusak? Kok bisa orang semacam itu bermaksiat? Maka jawabannya tidak ada lain. Kenapa? Satu jawabannya. Karena dia nggak dapat taufik dari Allah Taala. Oleh karenanya taufik itu adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada hamba-hambanya. Wa idza sa'alta fas'al taufik. Kalau kamu minta pada Allah taala di antara hadis Nabi adalah kalau kau minta kepada Allah taala mintalah taufik kepada Allah. Dari saking jarangnya taufik itu diturunkan sampai-sampai di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan kalimat taufik kecuali dalam satu tempat. Yaitu wa ma taufiqi illa billah. Yang memberikan taufik aku ini adalah Allah SWT Sehingga kita patut bersyukur Alhamdulillah Kita semacam ini Akidahnya benar Kita jauh dari maksiat Alhamdulillah pada malam-malam yang mulia ini Kita diberi kesempatan untuk hadir majlis taklim Siapa yang bikin semacam itu? Tidak ada lain kecuali Allah Kok bisa kita sehat sehingga kita berada di sini? Kok bisa kita terlintas dalam hati mau berada di sini? itu semua itu yang melintaskan, yang memberikan kesehatan, memberikan luang dan sebagainya itu adalah Allah swt. Oleh karena itu, maka alhamdulillah kita termasuk yang diberikan taufik oleh Allah swt. Tapi yaitu kalau sudah Allah berkehendak untuk memberikan suatu cobaan dalam agamanya, tidak ada satupun yang bisa menolak. Oleh karenanya kita ini harus kesian. Siapa sih ambil satu contoh saja seperti Barcelona. Balseso ini dari semenjak muda sampai dia meninggal dunia, sampai ketika dicoba oleh Allah Taala, itu jangan pun berbuat dosa, berbuat makruh pun tidak pernah. Jangan pun berbuat yang haram, berbuat makruh pun tidak pernah. Bahkan sampai-sampai dari saking walinya ini Balseso pada waktu itu, itu muridnya itu bisa terbang, dia itu bisa melihat dan bisa membaca. Tapi lihat akhirnya, Allah memberikan dia cobaan dan dia sudah ditulis yang semacam itu sehingga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fayasbiqu hatta la yakun bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulahu sesungguhnya ada di antara kalian yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah taala sampai tidak tersisa antara dirinya dengan surga kecuali satu zirok saja, satu hasta. Tapi ternyata di kitab Allah sudah ditentukan dia bukan termasuk ahli surga. Pada akhir umurnya akhirnya dia itu melakukan suatu amalan amal amalan ahli nar, akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, gitu. Siapa bisa menjamin kita? Gak ada bisa menyangka. Ambil contoh lain yang sangat akurat adalah iblis. Siapa yang nyangka iblis itu akan menjadi iblis seperti sekarang ini? Padahal iblis itu diketahuikan oleh Nabi SAW, dia itu sudah beribadah kepada Allah sebanyak selama 80 ribu tahun. Dan dikatakan tidak ada satu tempat, satu jengkal pun di surga kecuali pernah diletakkan dahinya iblis. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Marjum. Dia dikutuk oleh Allah Ta'ala dan selama-lamanya tidak mungkin akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu taala. Nah, ini sebagai sebuah peringatan bagi kita semuanya. Oleh karenanya apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Daripada segala macam kebaikan, lakukan. Karena apa? Akan membawa berkah. Di antara keberkahan itu adalah kita dapat taufik dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Jaza'ul hasana hasanatun ba'daha. Wa jaza'ul sayyah, sayyatun ba'daha. Kalau kita berbuat kebaikan, ganjaran minimal yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat baik itu adalah dia akan terlintas dalam hatinya untuk berbuat baik lainnya. Tapi Pembalasan bagi orang berbuat dosa paling minimalnya adalah dia akan mendapatkan keapesan berupa terlintas dalam hatinya atau berbuat maksiat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, jadi artinya apa? Dari sekarang itu hati-hati pada para ulama, para solihin, para aulia, jangan sampai di dalam hati itu ada ingkar, ada melawan kepada mereka. Mereka itu adalah seseorang hamba-hamba Allah yang tidak tertandingi. Orang alim itu nggak bisa dimusuhi. Dikatakan oleh Imam Ghazali, imam orang-orang alim itu darahnya itu, darahnya orang alim itu itu lebih beracun daripada racun yang pernah ada. Mematikan melebihi daripada racun yang pernah ada. Jadi kalau kita musuh ulama salah. Apalagi aulia. Jangan dimusuhi yang sudah masih hidup maupun sudah meninggal. Kadang-kadang ada sebagian golongan yang berbicara masalah aulia, mencaci maki mereka, mengingkari mereka dan sebagainya seperti yang terjadi baru-baru ini di Kalimantan. Ada satu orang di antara mereka yang sangat benci, mengingkari haul, tahlil, mengingkari para aulia. Jadi sedikit satu kali jalani siapa tuh kali jalani itu katanya. Selalu dia katakan begitu. Akhirnya, naudzubillah, semoga kita termasuk yang selamat daripada cobaan yang semacam ini. Sekali lagi, kita katakan, kenapa orang yang semacam ini mau berkata begitu? Dia punya ilmu, dia belajar. Kenapa kok bisa berubah? Kenapa kok bisa berubah? Jawabannya dia adalah kecuali satu. Apa? Dia tidak dapat taufik, kita dapat taufik dari Allah Taala. Nah, oleh karenanya taufik itu sangat mahal. Apa yang dilakukannya ini? Sebelum dia meninggal dunia, tiga hari berturut-turut sebelum dia meninggal dunia katanya dipermalukan oleh Allah Taala, diazab oleh Allah Taala di dunia sebelum di akhirat. Apa itu azabnya? Dia itu merasa kepanasan, sampai-sampai eh, telanjang dia. Di tempat tidurnya minta disirami air, basah kasurnya. Kemudian dia teriak-teriak kepanasan dan sebagainya. Allah Taala sudah mengatakan dalam hadis kutsinya, "Man adali fakat azin tuhu bil harab." Barang siapa yang mengganggu para waliku, maka aku berikan izin untuk membuka front peperangan dengan dia. Ada satu orang dulu di Tegok sini, di salah satu pekuburan aulia Allah, entah yang di mana itu. Itu kuburan dipakai untuk berzina. Coba lihat, kuburan dipakai untuk berzina. Luar biasa, emang nggak ada tempat lain apa? Akhirnya apa yang terjadi? Ini kuburnya aulia. Lengket itu badannya. Lengket badannya nggak bisa terpisahkan sampai meninggal dalam keadaan semacam itu. Ya semoga Allah menutupinya dan tidak bukan termasuk daripada keluarga kita dan masyarakat kota Bangil insya Allah bukan gitu. Coba lihat. Jadi di dunia ada lagi yang terbaru. Kira-kira tahun 84 kejadiannya di Hadramaut. Ada seseorang yang ingin berziarah ke Maulal Arab. Jadi ada di di apa di eh, Hadramaut itu ada Maulal Aras. Ada Maulal Arab. Maulal Aras itu adalah Habib Rahman bin Syekh Al-Jufri muridnya Syekh Abu Bakar Salim. Julukannya Maulal Aras. Ada lagi Maulal Arad. Maulal Arad itu berada di suatu bukit namanya Damun di situ. Nah, itu enggak diketahui siapa, tapi wahid bin ahadun minal aulia salah satu pada wali Allah Ketika seseorang itu berziarah, bertanya-tanya di mana tempatnya Maula Arad ini? Jawabannya orang yang tahu itu dia kata begini, siapa yang kamu tanya? Maulal Arad saya nggak tahu kalau maula Arab, tapi kalau al Himar tahu saya katanya. Jadi Maula itu tuan. Tuan. Itu Maula bahasa Arabnya itu. Jadi kata dia kalau tuan bumi nggak tahu saya, tapi kalau tuannya Himar saya tahu. Jadi katakan tuan Himar. Akhirnya apa? Setelah dia katakan begitu, dia balik ke rumahnya langsung berubah itu kepalanya menjadi Himar. Ini baru saja terjadi. Sehingga orang tuanya itu keluarganya datang kepada Habib Abdullah bin Syihab yang kebetulan sekarang ini menjadi munsibnya para habaib di kita di kota maka dia itu meminta syafaat supaya dikembalikan seperti asal atas kekurang ajaran ini. Apa jawaban beliau? Gal maaf, belum ada izin dari Fagi Mugaddam. Nah ini. Takutnya semacam itu di dunia sudah dibalas sesuai dengan sabda Nabi SAW dan diskusinya kusinya man adali walian fakat azin bil haram. Jadi hati-hati ini bisa menuai keapesan yang paling besar. Bisa jadi akhirnya nanti meninggalnya dalam keadaan sulh khatimah. Jadi hati-hati dengan para ulama, hati-hati jangan sampai kita ingkar kepada mereka, apalagi para wali. Nah, kalau semama mereka itu melakukan sesuatu, maka kita harus down saja. Karena pak, Mungkin kita tidak tahu ilmunya. Kita belum sampai kepada ke batas apa yang dia ketahui. Walaupun misalnya karena sekarang kan banyak juga kan orang-orang yang ngaku-ngaku wali gitu ngaku-ngaku wali itu banyak sekarang ini. Nah, maka untuk menghindarinya itu kita husnudzon tetap jaga hati, tapi jangan diikuti. Ada orang yang pakai emas, kita tegur, katanya ikut pulang katanya. Jangan ikut pulang. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal syariat, jangan ikut orang. Tapi dalam hal syariat ikutlah Nabi Muhammad SAW. Saya pernah di suatu televisi swasta live ditanya begini Pak Ustaz apa sih hukumnya berselaman antara laki-laki dan perempuan saya katakan haram kata Nabi SAW bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan halal untuknya itu lebih parah daripada kita ditusuk dengan jarum yang besar atau jarum yang terbuat daripada api sehingga meleleh tangan kita Sebutkan dalam hadis sahih itu. Nah, lalu dia berkata begini lagi, "Loh, Pak Ustaz, itu orang alim itu dia sebutkan, disebutkan namanya dia di situ. Orang alim itu dia melakukannya. Maka saya katakan, jangan ikuti dia, tapi ikuti Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia melakukannya, dia sudah sampai ke makomnya, kita kan nggak tahu. <laughs> Walaupun nggak ada eh, sebetulnya dohir itu tetap dohir. Sedangkan hukum batin kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh al hafidz Haddad kaidahnya dalam hal ini itu dengan macam begini fasallim li ahlillah fi kulli muskilatin ladaika ladaihim wadihun bil adillah hendaknya serahkan kepada Allah segala hal yang berkaitan dengan muskilah yang tidak diterima oleh akal karena bertentangan dengan syariat kalau itu datangnya daripada aulia serahkan kepada Allah Allah yang lebih tahu yang penting kita berdoa, tapi jangan diikuti Kan banyak sekarang aulia-aulia yang majdub apalagi gitu. Dulu pernah ada seorang majdub di pondok pernah lama dua tahun Habib Hamid Ali Durus. Allahumma rahmatul abrar. Itu kalau sujud itu sujud sampai empat kali, mau diikuti gitu. Mau disalahkan. Wah, ini orang majdub. Kita ingat bagaimana Mbah Dul, Allahumma rahmatul abrar. Nah, ini Mbah Dul semuanya kita tahu, masyarakat Bangil kita tahu bagaimana dia. Seorang wali Allah. Tapi kan aneh gitu. Pekerjaannya aneh. Nah, tapi yang aneh-aneh itu serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Kenapa? Bisa jadi dia itu mempunyai kemaksud-maksud tertentu. Ambil satu contoh seperti Habib Ahmad bin Abdullah haddar Alhamdulillah kita sebagai masyarakat banget merasa mulia dengan Habib Ahmad bin Abdullah haddar Kenapa? Karena Habib Ahmad bin Abdullah haddar yang sekarang dimakamkan di Mukalla itu ternyata kelahiran kota Bangil. Alhamdulillah. Ini Habib Ahmad Al-Haddar ini saya pernah ziarah di Mukalla dari hadramat itu sekitar 4 e, 600 kilo 600 kilo dari Karim. jadi Mukalla itu beliau ini seorang majdub Seorang majdub di antaranya di antara pekerjaannya itu kalau dia lihat perempuan dikejar dicubit nah, jadi jadi jadi tiru yang semacam itu jadi tiru gitu <laughs> tapi dia seorang majdub kenapa suatu waktu pernah ada satu orang suami istri 11 tahun nggak punya anak. Akhirnya dia punya suami cemburuan. Sampai dia wati-wati awas-awas awas. Jangan ketemu sama Habib Ahmad al hajar Jangan ketemu sama Habib Ahmad al hajar kata dia. Karena apa takut dicubit cemburu suaminya gitu. <laughs> Akhirnya waktu dia jalan sama suaminya papasan sama Habib Ahmad Hajar. Habib Ahmad Haddar nggak peduli ada lakinya nggak ada lakinya pokoknya ada perempuan dikejar sama dia. Namanya Mas gitu. Akhirnya dia lari, lari dikejar, cubit, dicubit tujuh kali cubitan. Katanya setiap tujuh kali satu anak yang soleh. Subhanallah, dia sebelas tahun nggak punya anak, begitu dicubit oleh Muhammad Haddar, akhirnya punya anak tujuh. Bahkan setelah punya anak tujuh, suaminya mata begini. Kalau saya tahu begini, saya suruh dia supaya cubit sampai sebelas kali. <laughs> Gak ada tahu. Gitu. Namanya aulia, wali Allah lain. Kita nggak paham. Oleh karena kata Abu Haddad, salim di ahlillah serahkan pada Allah. Yang tidak diterima oleh akal serahkan pada Allah. Dan jangan kamu ikuti dia. Dan Habib Ahmad Hadar ini juga kalau orang nggak punya anak terkenal dia itu mujarab doanya itu untuk e, diberikan anak. Sehingga suatu waktu ada yang ingkar kepada dia. Ingkar maksudnya mau, mengejeknya, mau menghinanya. Dia datang, Habib Ahmad, saya minta anak, doakan ya katanya. Akhirnya dia bilang, mau minta berapa? Mau minta berapa? Maksudnya dia nge ngejek itu. E, si orang ini mau mintanya itu mau ngejek maksudnya. Pokoknya saya minta anak, kata dia. Ya sudah, kamu akan mendapatkan separuh anak, bukan satu anak, separuh anak. Dia datang ingin mengejek maksudnya. saya misalkan akan dia itu ngejek kepada Ahmad Haddad Akhirnya apa? Istrinya hamil, begitu lahir dia dapatkan anaknya separuh semuanya matanya satu, kepalanya satu, kakinya satu, tangannya satu. Dialah yang mengatakan, aku telah dipasrahkan oleh Syekh Abu Bakar Salim untuk memberikan 700 ribu anak. Aku yang dipasrahkan pada dia. Nah, itu kadang ada majdub itu. Jadi apa sih majdub itu? Nah, jadi kadang-kadang nggak nggak nggak kita pahami, langsung kita hujat mereka. Gitu. Jadi wali majdub itu, jadi majdub itu adalah suatu keadaan yang harus dilewati Bagaimana dikatakan di kitab Risal Al-Qusairiyah. Setiap orang wali harus melalui masjid. Cuma kalau syariatnya kuat, masjidnya sebentar. Kalau syariatnya nggak kuat, bisa masjid untuk berhidup. Gitu. Tapi sekarang banyak orang yang dup dupan masjid masjidupan Jangan ditiru mereka itu. Tapi gitu. Seperti Habib Muhammad Al-Jufri, Muhammad bin Saleh Al-Jufri yang di e, Gondang Legi. Gitu. Meninggalnya kira-kira 15 tahun yang lalu. Itu rumahnya luar biasa, tapi wajib dia. Jadi kadang-kadang kalau dia itu datang ke rumah, ke rumah abah saya Habib Hasan, itu diambil minumnya udah itu ambil kue kue yang banyak udah itu diumak-umak gitu. Diumak-umak dia udah itu dibagi-bagiin. Minum, minum katanya. Suatu waktu pernah ada satu orang kehabisan bensin. Akhirnya apa? Dikasih kecap. <laughs> Subhanallah itu termometernya itu penuh. Jalan sampai beberapa hari itu nggak diisi-isi jalan terus. Padahal dipakai terus. Nah, coba. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka itu mempunyai kehendak apapun yang di mereka kehendaki, Allah akan mengikuti kehendak mereka. Kenapa? Mereka seseorang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu pernah Nabi Muhammad Hajar ini ada satu orang muda yang baru beli kuda. Dia bangga dengan kudanya. Lalu dia katakan begini, Wahai anak muda, seberapa cepatnya kudamu itu? Ayo coba balapan sama aku. Ini ceritanya di kitab Habib Ali Hasi. Penulis Sa'ada ini. Seberapa cepat sih kudamu katanya dia. Kalau cepat, ini yang paling cepat dicari. Ayo coba balapan sama aku. Dari sini ke tempat Masjid segar. Katanya. Baik katanya. Ayo sudah kamu berangkat dulu katanya. Berangkat dulu dia. Dengan secepat-cepatnya dia itu pergi. Subhanallah begitu sampai Masjid segar. Habib Ahmad sudah duduk-duduk. <laughs> Akhirnya apa? Anak muda ini marah. Kamu pasti pakai karomah kamu ini katanya. Nggak mungkin kamu berada di tempat ini kecuali dengan karomah kamu. Akhirnya apa? Itu ya dah. Kalau kamu pengen aku tidak marah, kamu doakan supaya kudaku ini punya anak. Dan anaknya jangan perempuan, laki-laki. Hanya dipegang kudanya itu sama Nabi Ahmad ini. Katanya Nabi Ahmad ini anaknya perempuan, bukan laki-laki. Tapi karena kamu ingin punya anak laki dan eh, perempuan laki, maka aku jadikan anak itu dua, laki perempuan. Coba tanya, kuda ada yang kembar nggak? Nggak ada yang kembar kuda. Subhanallah lahir dua, laki dan perempuan. Nah, itulah aulia. Kita nggak bisa e, berkata apa-apa, itu adalah ketentuan Allah. Tapi kalau kita katakan, ah masa mungkin sih yang semacam itu ada? Kenapa tidak ada? Orang karoma itu sama seperti mukjizat. Dan mukjizat itu di, di, dengan nas Al-Quran begitu pula karoma dengan nas Al-Quran. Kita melihat bagaimana karoma-karoma yang ada di dalam Al-Quran ini. Disebutkan Ashabul Kahfi yang berjumlah enam orang atau tujuh orang atau delapan orang itu, mereka itu berada di dalam gua tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Apakah mungkin seorang manusia biasa tidur sampai 309 tahun? Nggak mungkin. Nggak mungkin 309 tahun dia tidur. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Dia tidur sampai sembilan tahun dan masih hidup sehat. Nah, ini menandakan apa? Padahal mereka bukan para nabi, tapi mereka adalah orang-orang soleh Lalu yang tampak kepada mereka tentang khariqul ada ini apa? Nah, ini adalah karomah. Kita pernah mendengar dan membaca selalu di surat Al-Maryam di mana Sayyidatuna Maryam itu setiap kali masuk ke mihrabnya maka di situ Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidatuna Maryam maka dia mendapatkan buah-buahan yang tidak ada pada musim itu. Jadi ditanya dari mana kamu mendapatkan ini? Dari Allah SWT. Coba lihat, Maryam seorang wanita. Adakah Nabi seorang wanita? Lalu apa yang tampak kepada Maryam ini? Yang diakui dalam Al-Quran, itu dalam Al-Quran, apa yang tampak kepada dirinya adalah merupakan karomah daripada Allah SWT. Dan juga diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang bernama Juraij. Yang karena doa ibunya akhirnya dikabulkan doa ibunya di mana ibunya marah karena diketok pintunya sedangkan dia itu sibuk melaksanakan sholat sunnah. Akhirnya ibunya mendoakan, kamu tidak akan mati sampai kamu dipermalukan oleh seorang pelacur. Subhanallah, dikabulkan Allah Ta'ala. Ada seorang pelacur yang berkata kepada raja pada waktu itu dan kepada masyarakatnya bahwasanya aku bisa mengelabuhi si Jurej itu. Yang kamu agung-agungkan itu aku bisa mempermalukannya. Buktikan kalau kamu bisa, kami akan berikan kamu hadiah. Akhirnya dia pergi ke tempatnya jurai kemudian melepaskan bajunya telanjang bulat di depan dia, maka akhirnya si Junaid mendekatkan dirinya ke api, dia bakar tangannya. Lalu dia mengatakan, ya Junaid, kepada api dunia saja kamu tidak mampu, bagaimana dengan api akhirat nanti? Sehingga kalau dia sudah tidak mungkin lagi, si perempuan itu keluar dari tempatnya Junaid, kemudian dia berzina dengan seorang e, pengembala kambing. Sampai hamil. Itu hamil dilaporkan kepada raja dan masyarakat pada waktu itu. Sehingga apa? Mereka marah. Ternyata jurat yang kita anggap dia orang yang mulia, orang soleh, ternyata dia suka berzina. Buktinya ini hamil. Akhirnya dihancurkan itu rumahnya. Begitu dihancurkan rumahnya katanya dia, dia juga akan dibunuh. Katanya dia tunggu sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir dibawa kepada jurai. Beliau sholat dua rakaat, kemudian ditekan mulutnya oleh si jurai dan dia mengatakan, "Ya walad, man abuk?" Beritahu kepada kami siapa ayah kamu. Subhanallah si anak kecil itu berkata ayahku adalah si pengembala kambing itu. Padahal baru masih merah warnanya baru tiga hari. Yang diceritakan oleh Nabi di hadis Sahih ini, ini adalah Jurek bukan seorang Nabi. Tapi kenapa kok yang semacam ini seorang aneh yang baru tiga hari bisa berbicara? Ini adalah karomah. Bahkan karomah juga terjadi kepada para sahabat Nabi. Suatu waktu pernah Sayyidina Umar bin Khattab dan sejarah yang sangat akurat disebutkan. Beliau pernah sedang berpidato ketika sudah berpidato di salat Jumat, tiba-tiba dia mengatakan begini, "Ya Saria al-Jabalah, ya Saria al-Jabalah, wahai Saria, pergilah kamu ke gunung, pergilah kamu ke gunung." Sahabat Nabi heran. Galia Umar, kamu berbicara tentang bab ini, tapi kok tiba-tiba kamu bicara tentang Saria? Apa yang kamu katakan? Apa jawaban dia? Gal, iya, aku melihat kaum muslimin yang dipimpin oleh Saria dalam keadaan terkepung. Maka aku berpendapat kalau mereka itu berangkat ke gunung, maka mereka akan selamat dan menang. Dan subhanallah, mereka mengikuti perkataanku dan mereka menang. Tapi sahabat-sahabat Nabi nggak percaya. Karena nggak melihat, nggak membuktikan sendiri. Sampai setelah sebulan kemudian datanglah Saria. Itu datang Saria, pemimpin daripada tentara kaum muslimin, maka ditanya tentang kabar itu. Apa jawaban dia? Dan memang benar. Ketika kami sedang terkepung oleh kaum kufar, tiba-tiba kami mendengar suaranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang memerintahkan kami supaya pergi ke gunung. Tatkala kami pergi ke gunung mengikuti perintahnya, subhanallah akhirnya kami menang. <laughs> Siapa sih Umar? Nabi? Bukan Nabi, tapi tampak karomah pada dirinya. Nah, jadi yang namanya karomah itu ada. Kalau orang mengingkari karena mereka itu tidak pernah mengalaminya, makanya dia mengingkari. Sedangkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, kita termasuk yang biasa mendapatkannya. Para wali songo, para ulama-ulama, Kiai Hamid, bahdul dan sebagainya ini adalah orang-orang yang sudah pernah mengalaminya sehingga kita itu termasuk yang percaya bahwasanya karomah sama seperti mujizat cuma bedanya kalau mujizat diturunkan kepada para nabi kalau karomah diturunkan kepada para wali semoga kita termasuk yang percaya kepada karomah-karomah semacam ini nah, oleh karena itu maka hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia semoga kita mendapatkan kemuliaan hari-hari ini sedangkan di antara eh, hal-hal e, yang di diperintahkan oleh Nabi untuk melakukannya adalah puasa. Karena puasa pada hari-hari ini dilipat gandakan menjadi 10 hari kan. Karena ini adalah termasuk hari-hari bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah 4 bulan, yaitu bulan Rajab, dan Hijjah, Muharram. Ini adalah bulan-bulan haram di mana setiap amal pada waktu itu dilipat gandakan, terutama juga berpuasa. Apalagi berpuasa pada hari Kamis Kamis, Jumat, Sabtu pada bulan-bulan haram itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin akan terhitung tertulis untuknya seperti beribadah selama 650 tahun. Dan subhanallah Abu ya, saya punya abah Abdul Hasan Baharun. Sebelum beliau meninggal, biasanya sangat susah untuk berpuasa beliau karena beliau nggak kuat untuk berpuasa. Tapi subhanallah beliau meninggal Safar Zulhijjah pada bulan Muharramnya Beliau berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Kami Jumat satu. Saya katakan, Bi, kok yang kok puasa katanya. Akhirnya katanya Walidi, iya saya mengamalkan hadis yang disebutkan dalam Ihya. Katanya yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu secara berturut-turut pada bulan haram itu ditulis seakan-akan beribadah selama 650 tahun. Masa iya sih Abi ini hidup 63 tahun di bumi kemudian salah-salahnya itu nggak bakal diampuni karena puasa tiga hari itu. Saya harapkan semoga dosa saya diampuni kata anak wali. Subhanallah bulan Safarnya meninggal dunia. Nah, akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita semua yang hadir di tempat ini Mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala Semoga tidak tertuliskan bagi kita segala macam keapesan, segala macam musibah yang terkait dengan agama kita, tapi segala musibah yang terkait dengan dunia kita, tapi tidak berat untuk kita laksanakan. Ya Allah, jadikanlah niat kami datang ke tempat ini dengan niat yang mulia, tujuan yang mulia untuk berdekatkan diri kami kepada rahmatmu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang berada di tempat ini menjadi hamba-hambamu yang sudah tuliskan dalam meninggal dalam keadaan husnul khatimah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bersih dari segala dosa, selamat daripada segala macam fitnah dan laksanakanlah juga pula ya Rasulullah ya Allah kepada keluarga kami anak-anak saudara kami begitu pula semua saudara kami dan keturunan kami semua kaum muslimin di khususnya di kota Bangil ini ya Allah. Selamatkanlah mereka dari segala macam fitnah dunia sehingga kita bersama-sama bisa meninggal dalam husnul khatimah di dalam kuburnya dalam keadaan mendapatkan rahmat dan inayah Allah taala, bersambung dengan surganya, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bersama golongan Nabi Muhammad SAW, di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, meminum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW, lewati sirat bersama Nabi Muhammad SAW dan akhirnya kita tinggal di Jannatul Firdaus al-A'la bersama Nabi Muhammad SAW. Allah ولكل والكلية صالحة ولا من وصرف الصالح الفاتحة